berbahagia ini insyaallah merupakan pertemuan yang kedua dari pembahasan kita terkait tentang introspeksi dirimu di tengah wabah corona. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama barakallahu fikum negeri kita Indonesia dan secara umum dunia telah merasakan wabah merasakan dampak dari wabah penyakit virus apa yang disebut dengan virus corona. Barakallahu fikum, sebuah penyakit yang penyebarannya begitu cepat. Ya. Berpindah dari satu manusia ke manusia yang lain begitu cepat namun sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa penyebaran penyakit ini semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Akan tetapi semuanya adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatta virus corona ini juga menyebar disebabkan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah ditetapkan oleh pihak medis dari pihak kesehatan bahwa seorang akan terjangkit penyakit ini dengan sentuhan. Ya kan? Namun bukan berarti bahwa setelah bersentuh otomatis dia langsung kena, tidak? Begitu saja. Semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa kalau begitu kita tidak usah menjaga jarak, bermudah-mudahan. Ya. Barakallahu fikum. Bukan berarti demikian. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab syar'i wal qadari wal qauni untuk apa? Untuk meninggalkan menghindar dari berbagai macam perkara yang akan menyebabkan kita terjatuh ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firra minal majdumi firaraka minal asad." Lari kalian dari penyakit kusta, salah satu penyakit kulit yang menular. Firaraka minal asad, sebagaimana kalian lari dari singa. Apakah lantas kita mengatakan bahwa Rasulullah kurang tawakalnya? Lah. Ini upaya kita. Hiraraka minal asad. Apakah kemudian seorang ketika bertemu dengan singa kemudian mengatakan, "Sini singa, kita berkelahi." Tidak. Lari. Naluri seseorang, tabiat seseorang takut dengan binatang buas. Barakallahu fikum. Dan ini tidak bertentangan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertentangan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La turidul mumri al-musih." Jangan kalian gabungkan unta yang sehat dengan unta yang sakit. Unta yang sakit dengan unta yang sehat. Yang pertama ini unta sakit. Sakit yang akan menyebabkan tertular dengan kepada unta yang lainnya. Maka Nabi mengatakan pisahkan. Jangan digabungkan. Namun ingat bahwa penularan penyakit ini semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebar dengan sendirinya. Ya. Kita telah sebutkan pada pertama yang lalu bahwa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya sudah ditentukan takdirnya masing-masing. Akan ada penyakit ini, akan ada wabah ini. Akan datang. Nah. Akan berhenti pada tahun sekian. Penyebaran virus ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Yang ada hanya kita berupaya untuk banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Terkait tentang virus corona ini Sebagian mungkin ada yang bertanya, apakah dia sama dengan penyakit taun? <clears throat> Wabah taun ini barakallahu fikum Disebutkan oleh para ulama Ya. Pernah terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan di dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apabila kalian mendengar wabah ta'un melanda suatu negeri. Idza sami'tum taun bi ardin fala tadkhulu fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Muttafaqun alaih. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar wabah ta'un melanda satu negeri, maka janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Jadi isolasi yang terjadi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita di awal-awal terjadinya tersebarnya virus corona khususnya di Indonesia adanya isolasi ditutupnya semua pintu keluar masuk negara Ini telah ada bimbingannya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tadkhulu. Ya, jangan kalian masuk ke dalam negeri tersebut. Ya. Adapun apabila penyakit itu melanda satu negeri sedangkan kalian berada di dalamnya, fala takhruju minha. Jangan kalian keluar darinya. Kenapa? Kalau keluar sementara dia tinggal di tempat yang memang di situ ya, apalagi dia adalah orang yang terjangkit penyakit tersebut, akan menyebarkan penyakit itu kepada yang lainnya. Maka diperintahkan untuk bersabar menerima ketentuan tersebut seraya menghalap pahala dari penyakit tersebut kalau dia terkena penyakit tersebut. Nah, di dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang ta'un. Innahu kana 'adaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha'u faj'alahu Allah rahmatan lil mu'minina. فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد أخرجه البخاري Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa taun ialah dulunya adalah adab. Taun dulunya adalah adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada siapa yang dikehendaki. Dan bahwasanya Allah menjadikan sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Jadi dia adab bagi orang-orang kafir. Dan dia dijadikan rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Maka ini sisi yang lain dari musibah barakallahu fikum. Taun. Orang akan melihat penyakit ini luar biasa. Mematikan. Namun di sisi yang lain subhanallah ini dijadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penggugur dosa-dosanya. Iya. Di kehidupan dunia. Allah menjadikan rahmat bagi kaum mukminin Tidak seorang pun yang terserang penyakit ta'un. Kemudian dia tetap diam di daerahnya. Dengan sabar. Dan mengharapkan ganjaran dari Allah Jalla wa'ala. Dia mengetahui bahawa tidak ada yang menimpanya. Kecuali apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Kecuali dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang mati syahid. Ya. Yeah. Di dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda at-ta'una rijzun aw adabun أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا فلا فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه رواه البخاري ومسلم Ta'un adalah sebuah adab siksaan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel Bani Israel atau kepada umat yang sebelum kamu maka apabila kalian mendengar penyakit taun terjangkit di suatu negeri janganlah kamu datang ke negeri tersebut dan apabila penyakit itu terjangkit di negeri tempat kamu berada maka jangan keluar jangan keluar dari negeri itu untuk melarikan diri daripadanya. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan barakallahu fikum di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hadithullah bahwa seorang yang ketika positif terjangkit virus corona ini maka dia haramkan bagi dia untuk menghadiri salatul jamaah wa salatul jumaah haram ya asal hukumnya wajib Tapi tidak boleh bagi dia. Maka kalau dia dikarantina oleh pemerintah, oleh pihak kesehatan, tidak boleh dia kabur begitu saja. Ah, saya tidak mau. Tidak. Karena penyakit ini menyangkut masalah dia dengan orang lain. Jangan sampai orang mengatakan, ah ini kan urusan saya. Saya, saya sendiri. Rumah, rumah saya. Tempat-tempat saya. Tidak. Ini penyakit menyangkut orang lain. Ya. Oleh karena itu sebagian dari ahli medis mengatakan bukan kita jadikan sebagai dalil mau dari sisi kebenaran ada. Maskermu menjadi sebab keselamatan saya dan masker saya menjadi sebab keselamatan kamu. Kan orang saling menjaga. Kan gitu. Barakallahu fikum. Ini penyakit tidak terlihat barakallahu fikum. tidak terlihat. Namun azani Allah wa iyyakum barakallahu fikum ikhwan na'azakum Allah. ya sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan dari upaya-upaya pencegahan apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita maka itu semua adalah upaya bagi kita untuk menyelamatkan diri dan dari apa yang disebutkan oleh pemerintah kita sama sekali tidaklah bertentangan dengan bimbingan Islam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan uh, penyakit taun bagaimana penyakit taun itu penyakit taun itu semacam virus. Ya. Virus yang mengenai tubuh, yaitu luka-luka yang keluar dari tubuh, di siku, atau di ketiak, atau di, di tangan, atau di jari-jari, dan seluruh tubuh. Bengkak-bengkak dan sakit yang sangat, dan lukanya terasa panas. Itu taun. Lukanya terasa panas, melepuh, menjadi hitam sekitar bagian anggota tubuh atau hijau warnanya atau seperti warna merah ya kemudian jantung berdebar-debar dan muntah-muntah ini penyakit taun disebutkan oleh uh, Imam Muslim uh, Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Minhajul Muhaddithin wa sabilu talabihi al-muhaqqih fi syarah sahih Muslim ini dalam syarah sahih Muslim disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Oleh karena itu, penyakit taun ini juga termasuk virus. Penyakit yang menular. Ya. Nah, apakah sama dengan corona? Taun ini sama dengan penyakit virus corona? Ya. Sebagian ulama menyebutkan hampir sama. Tapi jelas tidak sama kejadiannya. Ya, banyak perbedaan. Tapi dari sisi menular sama, ya. Antara sebab dan kejadiannya tidak sama. Namun taun juga penyakit yang menular. Kata Imam Nawawi rahimahullah, taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun. Bisa dipahami ya? Taun adalah wabah. Namun tidak setiap wabah itu dikatakan taun. Oleh karena itu, mungkin dari sisi ini berbeda. Virus corona tidak dikatakan taun, ya. Tapi taun dikatakan wabah corona. Apa? Dia sebagai wabah. Tapi tidak semua wabah dikatakan taun. Nah. Baik, ikhwan ibn azakumullah, barakallahu fikum. Ini diantara tambahan yang kita sebutkan terkait tentang wabah juga pernah terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu anhum yaitu terjadinya tersebarnya virus yang disebut dengan virus taun, wabah taun ya. Naam dan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in semuanya ya apa namanya sesuai dengan apa yang di dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum bahwa di antara upaya bagi kita untuk introspeksi diri di tengah tersebarnya wabah corona ini yang pertama yang telah kita sebutkan yaitu kita mengetahui bahwa tersebarnya wabah penyakit virus corona atau penyakit yang lainnya, bencana yang lainnya, musibah yang lainnya itu disebabkan karena dosa dan maksiat Bani Adam. Nah, disebabkan karena dosa. Telah kita sebutkan beberapa dalil dari hadit-hadit uh, eh, dari ayat-ayat Al-Qur'anul Al Karim. Nah, sekarang ini kita akan tambahkan satu hadis yang panjang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada lima dosa penyebab bencana. Ya. Nah, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya al muhajirin, khamsu khisalin wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai kaum sekalian kaum muhajirin, ada lima hal yang aku berlindung kepada Allah Jalla wa ala, semoga kalian tidak mengalaminya. Lima perkara ini penyebab bencana. Apa kelima tersebut? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فاش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا Tidaklah nampak zina di satu kaum. Perzinahan. Kemaksiatan perzinahan. Termasuk hubungan sesama jenis. Ya. Ini lebih parah lagi sebenarnya. Ya. Karena tidak pernah ada pada kaum sebelumnya kecuali terjadi pada zaman kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Di luar dari fitrah manusia. Binatang saja tidak ada yang seperti itu. Antum pernah lihat ada sapi dengan sapi jantan dengan sapi jantan? Ada? Hah? Ada kambing jantan kawin dengan kambing jantan? Ada. Kuda jantan kawin dengan kuda jantan. Tidak pernah terjadi barakallahu fikum. Binatang saja tidak ada yang seperti itu. Muncul di kalangan manusia di zaman Nabi Lut alaihissalam menunjukkan ini perbuatan yang mengerikan. Perbuatan yang yang kecil. Aisyah sama jenis. Nah sekarang ini sebagian dari negara berupaya untuk dilegalkan Bahkan sebagian negara sudah menikah, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Prosesnya gimana caranya punya anak Allah alam. Ini kekejian yang tersebar. Ya. Yeah. Kata Nabi, ketika perzinahan dan berbagai macam bentuknya dilakukan secara terang-terangan, apa yang terjadi? Kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah ta'un dan penyakit-penyakit yang tidak pernah terjangkiti generasi sebelumnya. Ini peringatan, barakallahu fikum. Ya. Yeah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kalaupun wabah virus corona ini berakhir atas izin Allah maka tidak menutup kemungkinan akan muncul wabah virus penyakit yang lebih mematikan yang lainnya dan itu kembali kepada perbuatan manusia ketika perzinahan tersebar dilakukan secara terang-terangan hubungan sesama jenis dilakukan secara terang-terangan Iya. Barakallahu fikum. Yang kedua, walam yang walam yang kusul mikyal wal mizana illa akhadhu bis sinin wa al maunah wa sultan. Perhatikanlah dan ini khusus bagi mereka para pedagang. Eh, ini termasuk pekerjaan yang banyak disenangi oleh manusia. Ya. Berdagang. Kata Nabi SAW, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Kecuali akan ditimpakan paceklik, susahnya penghidupan, dan kezaliman penguasa atas mereka. Paceklik. Ya. Orang mengurangi timbangan. Belum lagi ditambah dengan sumpah palsu. Demi Allah ini cukup. Ini pas satu liter ya satu liter tapi di bawahnya tidak tahu apakah ha? sudah dilapisi sesuatu atau sudah di lubang naik ya nah, sudah lebih bertambah lagi sudah mengurangi timbangan ditambah lagi sumpah palsu ditambah lagi menyembunyikan cacat barang semakin bertambah yang ketiga ولم يمنعوا الزكاة أموالهم إلا منعوا القطع من السماء ولولا البهائم لم يمطروا أو لم يمطروا Tidaklah mereka menahan zakat, tidak membayarnya setelah wajib baginya kecuali apa yang terjadi? Kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka. Hujan tidak akan turun. Akan terjadi kemarau berkepanjangan. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, maka niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Coba. Jadi kadang hujan itu turun bukan karena manusia. Ya. Tapi karena hewan ternak hewan peliharaan manusia. Seandainya bukan hewan ternak kata Nabi, maka Allah tidak menurunkan hujan. Kapan? Ketika seorang menahan zakat, Ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya. Yang keempat, ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاهدروا بعد ما في أيديهم tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka dari kalangan selain mereka ini orang kafir berkuasa atas mereka lalu musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Yang kelima, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ وَمَنْ لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتَهُمْ أَوْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ Dan selama pemimpin-pemimpin mereka kaum muslimin tidak berhukum dengan hukum kitabullah dan mengambil yang terbaik dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah dari syariat Islam melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Maka lima perkara ini ikhwan azakumullah ya merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana menurunkan musibahnya dan seluruh dari lima perkara tersebut nah kembalinya kepada dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang seorang hamba dan sebesar-besar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kewajiban bagi kita adalah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengetahui bahwa turunnya bencana dan musibah tak terkecuali tersebarnya virus corona ini adalah karena dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban bagi kita adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Oleh karena itu dikatakan oleh Ali, sahabat Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, "Ma nazala balahun illa bidhanbin wa la rufi'a illa bitaubati." Tidaklah Allah menurunkan bala, bencana, wabah penyakit disebabkan karena perbuatan dosa dan tidaklah diangkat bencana dan wabah penyakit tersebut melainkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ini nasihat untuk diri saya pertama kali dan kepada ikhwanana, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah untuk segera bertaubat. Agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabahnya ini dari negeri-negeri kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. agar kalian beruntung. Dalam surah An-Nur ayat 31. Dalam surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan dengan taubatan nasuha maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Ini perintah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya. Sehingga mengharuskan bagi kita untuk banyak-banyak beristighfar, memuji Allah, bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunakan kesempatan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk ya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara tujuan dari musibah adalah agar manusia kembali. Nah, agar manusia itu kembali. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia. Kemudian Allah memberikan musibah. Merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka lakukan. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Agar mereka mau kembali. Taubat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan min azakumullah. Gunakan kesempatan ini. Mungkin sebagian dari daerah, sebagian tempat mereka belum bisa sholatul jamaah. Maka dengan adanya new normal, yang merupakan kebanyakan dari pemerintah kita gunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Luangkan waktu di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Angkat tangan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabahnya ini. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din azakumullah. Kemudian berikutnya Yang kedua, yang merupakan upaya bagi kita untuk introspeksi diri di tengah tersebarnya wabah corona. Yang kedua adalah kita diingatkan untuk senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ala Allah. Ini adalah menyerahkan hasil akhir dari ikhtiar kita. Hasil terakhirnya. Setelah ikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin, faida azam fatawakkal 'ala Allah. Kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Naam. Di masa-masa terjadinya atau tersebarnya wabah virus corona ini, ini yang penting untuk kita ketahui bersama. Kadang sikap tawakal ini salah dipahami oleh sebagian dari kaum muslimin. Sehingga kadang kita dapati sebagian orang itu bersikap cuek. Kemudian biasa-biasa tidak mau mengikuti saran dan himbauan pemerintah dan tenaga kesehatan. Terkait tentang melakukan usaha-usaha pencegahan. Dan semuanya kembali dalilnya kan tawakal Allah. Itu. Anda usah terlalu menjaga. Ada Allah yang menjaga. Masa kita akan kena kalau sholat jamaah di masjid kan gitu? Ya Allah akan menjaga kita. Nah, nah sikap yang seperti ini barakallahu fikum sungguh sangat disayangkan. Ya. Dia meninggalkan kebijakan pemerintah apa yang menjadi apa namanya kebijakan-kebijakan pemerintah dengan alasan tawakal Allah yang justru dia telah berbicara tanpa ilmu. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Dan ini bisa jadi ini lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri. Karena ini kaitannya agama. Karena musibah yang terjadi pada agama seseorang itu lebih besar daripada musibah yang terjadi dalam perkara dunia. Ya. Ketika seorang sakit, syariat memerintahkan kita untuk berobat. Iya. Bukan hanya pasrah menerima takdir. Dia sudah sakit parah. Kemudian pasrah, ini sudah menjadi takdir Allah, tidak usah berobat. Tidak seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya ibadallah tadawau fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan al-haram Wahai sekalian hamba Allah, bertaubatlah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan menciptakan juga obat penyakit tersebut. Kecuali al-haram. Al-haram itu penyakit tua, pikun. Ya. Penyakit pikun ini tidak ada obatnya. Kalau ada orang tua sudah pikun, ya, sabar dirawat orang tuanya baik-baik. Tidak usah dikasih bawa ke rumah sakit. Itu penyakit yang tidak ada obatnya. Ya. Namun yang lainnya, penyakit yang lainnya, tidak ada Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah menurunkan juga obatnya. Ya. Nah, maka hadit ini barakallahu fikum menjelaskan bahwa seorang yang berobat ketika sakit itu tidaklah menafikan tawakal. Tidaklah menafikan Tawakal. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memisahkan dan tidak mencampurkan antara hewan yang sakit dengan hewan yang sehat. Tujuannya supaya tidak tertular. Ya, dalam hadis yang kita sebutkan tadi ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, La turidul mumridu alal musiha. Janganlah mengumpulkan onta yang sakit dengan onta yang sehat khusus dengan penyakit menular. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Firra minal majdzumi firaraka minal asad." Larilah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Coba perhatikan. Ikhwan fillah azakumullah. Di sini jelas menunjukkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menghindarkan diri dari penyakit menular. Bukan malah sengaja mendatanginya. Ya, tidak seperti sebagian ucapan jamaah tablik yang mengatakan di mana ada virus corona antar jamaah ke situ. Virus takut sama jamaah. Ini ucapan jahil. Kita tidak takut sama virus corona, kita hanya takut kepada Allah. Ya. Takut kepada virus corona itu sama dengan takut kepada binatang buas. Saya mau tanya kepada santri ini, ada yang berani dengan buaya? Ada kemarin baru-baru ditangkap ya? Yang sudah menewaskan satu orang. Hah? Berani sama buaya? Kalau begitu syirik. Hah? Sama dengan takut sama corona. Takut kepada binatang buas itu takut tabi'i. Takut yang manusiawi. Sebagaimana seorang takut terhadap penyakit menular. Dan itu tidaklah menafikan tawakal Allah. Apakah lantas dikatakan, ha? sini buaya, sini singa kita berkelahi? Atau mau ya anda usah satu jam ya, beberapa menit saja masuk di kandang singa. Berani? Ya. Atau gini, ada orang yang positif corona. Antum disuruh merawat tanpa menggunakan masker, tanpa menggunakan alas. Kira-kira ada yang berani merawat orang yang positif corona? Hah? Takut tidak? Panggil jamaah tabligh itu. Suruh obati dia kalau berani. Kan gitu. Manusiawi barakallahu fikum. Makanya tidak bertentangan dengan tawakal. Tidak bertandang dengan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut itu mempunyai jenjang-jenjang ya. Ada pembagian-pembagian. Di antaranya adalah takut tabii'i. Takut tabiat. Takut yang sifatnya manusiawi. Ya. Nah. Nah, terkait dengan hari yang kita sebutkan tadi, firra minal majzumi firaraka minal asad. Lari dari orang yang terkena penyakit kusta Sebagaimana kalian lari dari singa. Apakah kita berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW kurang rasa tawakalnya kepada Allah? Kok lari dari penyakit menular? Apakah kita mengatakan kalau begitu Rasulullah kurang tawakalnya? Tentunya tidak, barakallahu fikum. Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna tawakalnya, paling sempurna tauhidnya. Iya. Yeah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan beberapa hadith-hadith yang memerintahkan untuk berobat dalam Zatul Ma'ad beliau mengatakan wa fil ahadits sahihati al-amr bit tadawi wa annahu la yunafi tawakkul kama la yunafi كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسببها لمسببتها لمسببتها قدرا وشرعا dalam hadits-hadits sahih tersebut terdapat perintah untuk bertobat. Apa? Afwan. Perintah untuk berobat. Berobat tidak bertentangan dengan tawakal, sebagaimana menghilangkan rasa haus, lapar, panas atau dingin dengan lawannya juga tidak bertentangan dengan tawakal, kata beliau. Bahkan hakikat tauhid yang tidak sempurna kecuali dengan melakukan sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bisa mewujudkan musabbab menurut syariat dan realita. Ya. Jadi sebab yang diinginkan sini adalah berobat. Adapun musabab maksudnya adalah kesembuhan. Jadi dengan sebab berobat diharapkan kesembuhan dari sebab berobat tersebut. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara dalam permasalahan virus corona yang tersebar ini, maka kita pun diperintahkan untuk melakukan usaha-usaha. Iya melakukan usaha-usaha berobat, berobat kalau sudah terkena penyakit. Nah, telah sampai kepada kami salah seorang masyayikh sunnah di negeri Mesir itu terkena terpapar penyakit virus corona. Kalau tidak salah beliau adalah Syekh Abu Uthman. Iya. Khalid Al-Misr. Nah. Beberapa hari yang lalu ya, sudah sekitar berapa pekan dan sampai saat ini beliau masih dirawat. Bahkan beliau menceritakan bagaimana sulitnya untuk bernapas sampai memerlukan bantuan pernapasan di rumah sakit tersebut. Ya. Sampai-sampai di antara wasiat beliau di tengah terpaparnya virus corona beliau, di antara wasiat beliau kepada kaum muslimin secara umum dan kepada ahlus sunnah secara khusus beliau mengatakan janganlah kalian bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian bergantung kepada dunia itu diantara wasiat beliau nah dan kita banyak-banyak mendoakan beliau semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera menyembuhkan beliau nah ya, jadi kalau sudah sakit berobat Ketika terbukti bahwa virus corona ini menyebar melalui droplet, percikan ketika seorang berbicara, bersin atau batuk, atau dia tersebar melalui partikel yang melayang di udara, atau dengan kontak jarak dekat, kontak fisik ya, maka tentu kita mengambil upaya-upaya untuk pencegahan. Menghindari tempat-tempat keramaian, khususnya di tempat-tempat yang memang masih zona merah misalnya masih tersebar penyakit tersebut. makin upaya. Ya. Upaya untuk apa? Menghindari penyakit. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Firra minal majzumi firaraka minal asad." Lari kalian dari penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Iya. Naam. Sehingga sangat disayangkan barakallahu fikum sebagian orang-orang justru menyindir ya, dan mencaci sebagian dari fatwa para ulama dan kebijakan pemerintah. Ya. Yang seolah-olah bertentangan dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagaimana yang kita sebutkan tadi perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa tauhid itu tidaklah sempurna kecuali dengan seseorang melakukan apa? Tauhid tidaklah sempurna kecuali seorang melakukan sebab-sebab usaha yang diizinkan oleh syariat. Ya. Naam. Oleh karena itu di dalam Al-Qaul Mufid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa seorang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa mau melakukan sebab usaha tertentu, maka ini merupakan celaan terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah tidaklah menjadikan sebab untuk segala sesuatu. Allah adalah zat yang maha bijaksana. Iya. Allah taala mengaitkan sebab dengan akibat dan ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lapar, maka apa upaya yang dia harus lakukan? Hah? Supaya dia bisa kenyang, makan. Iya. Barakallahu fikum. Tidak lantas mengatakan ah, saya akan kenyang dengan sendirinya. Dia sudah duduk di meja makan, makanan sudah siap di situ, ya. Kemudian tangannya diikat setelah itu mengatakan, atas izin Allah, tawakal Allah, saya akan kenyang dengan sendirinya. Sampai mati dia akan seperti itu. Tidak akan kenyang-kenyang. Ya, kecuali kalau datang istrinya disuapin. Ah, enak ya, kalau disuapin. Iya. Tapi kalau kenyang sendiri nggak akan mungkin. Ada orang naik motor di tengah jalan. Balap-balapan datang mobil dari depan, tetap dia lewat di tengah, kemudian mengatakan tawakal Allah, saya akan selamat. Dibalap, ditabrak mobilnya, selamat tidak? Bisa-bisa mati di tempatnya. Tawakal itu, ya, dia mengendarai kendaraan, berjalan sebagaimana peraturan lalu lintas. Kalau ada mobil dari depannya lewat di pinggir juga. Kemudian serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun kecelakaan, maka itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Ada orang ke masjid ingin melaksanakan sholatul jamaah. Kuncinya disimpan. Kemudian mengatakan tawakal Allah. Iya. Masa motor mau dicuri kalau kita mau sholat? Iya. Setelah sholat jamaah keluar motornya sudah hilang. Ya. Kalau dia datang melapor ke polisi, paling polisi mengatakan saya suruh disimpan kuncinya di situ. Kan gitu. Itu namanya dikasih gratis pencuri. Tawakal itu yang benar di dalam syariat datang dipakir baik-baik motornya, dikunci leher, disimpan, tawakal Allah, kita sholat. Kalau hilang motornya kita sudah tawakal. Kita mengharap pahala di situ. Itu tawakal. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga orang yang tidak mengambil sebab usaha di dalam tawakalnya ini mengurangi tauhid. Ini mengurangi tauhid. Jadi demikian pula orang yang tidak mau berusaha ini berarti tidak menggunakan akalnya dengan baik. Ada orang yang ingin pintar tidak mau belajar. Ingin hafal Quran tidak pernah menghafal. Ya kan? Ingin jadi hafid Tidak pernah menghafal Quran. Gimana cara? Ingin menjadi anak yang soleh dan soleh, enggak mau belajar agama. Tinggal saja di rumah. Orang tua fasilitasi dengan berbagai macam fasilitas lengkap. Ada HP-nya, ada ininya, ada itunya. Dia ingin anaknya menjadi anak soleh dan soleh Ternyata anaknya belajar dengan HP. Tidak terkontrol, sudah rusak. Rusak. Jadi harus ada usaha. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Amradul Qulub halaman 52 ولهذا قال الطائفة من العلماء للالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد وما هو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع wa innamat tawakkulul ma'mur bihi ma yajtami'u fihi muqtadi at-tauhidi wal Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa hanya bersandar kepada sebab itu adalah kesyirikan. Ya. Ada orang berobat kemudian sehat kemudian mengatakan untung ada dokter. Untung ada obat ini saya sehat. Itu syirikan. Dia tidak kembalikan kepada Allah. Dia hanya menyandarkan kepada sebab itu kesyirikan. Bertentangan dengan tauhid. Ya. Dan orang yang tidak mengambil sebab itu adalah orang yang kurang akalnya. Tidak mau menempuh sebab, tidak mau berusaha sama sekali, itu menunjukkan celahan terhadap syariat. Karena syariat memerintahkan untuk berusaha. Sehingga tawakal yang diperintahkan itu adalah mengumpulkan konsekuensi tauhid, akal dan syariat, kata beliau. Akal dan syariat. Jadi harus mengambil sebab dan usaha yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan nan penelitian, penelitian kesehatan. Kalau itu terkait tentang obat, ya harus sesuai dengan penelitian. Nah. Ya. Selain itu pula barakallahu fikum orang-orang yang tidak berupaya untuk mencegah dirinya dari penyakit-penyakit yang menular, maka Tentu ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi ila tahluka Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 192. Nah, insyaallah untuk pembahasan yang lebih lanjut pembahasan ini kita akan sempurnakan pada pertemuan berikutnya terkait tentang perkara yang kedua yang kita mengambil pelajaran darinya berupaya untuk mengintrospeksi diri di tengah tersebarnya wabah corona yaitu dan pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.